واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita duduk bersama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam.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 Dan kami mohon kepada engkau untuk senantiasa bersyukur atas nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Dan kami memohon kepada engkau untuk hati yang bersih dan lisan yang jujur. Dan kami mohon kepada engkau dari seluruh kebaikan yang engkau ketahui dan berlindung diri kepada engkau dari keburukan yang engkau ketahui dan kami meminta ampun kepada engkau dari dosa yang hanya engkau mengetahuinya sesungguhnya Allah Engkau adalah maha mengetahui akan hal gaib. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Allah Maha Tahu. Tema ini sengaja kita angkat dengan tujuan agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an di antaranya surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sesuatu yang kalian benci dan semoga kalian membenci sesuatu hal itu adalah lebih baik bagi kalian dan semoga kalian menyukai sesuatu, hal itu adalah buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini membuat kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah. Sebagian orang mempunyai penyakit yaitu tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah dia kurang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Jadi, kenapa kita angkat tema Allah Maha Tahu? Karena dengan meyakini Allah Maha Tahu, maka kita akan berhusnudzan kepada Allah. Beribadah yang disebut dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia ibadah, dia juga adalah sesuatu yang sangat bermanfaat tatkala menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan itu inti kajian saya. Allah Maha Tahu gunanya kita mengangkat tema ini agar orang berhusnudzan. Husnudzan faidahnya sangat bermanfaat untuk kehidupan beragama dan menghadapi problematika kehidupan kita. Berarti kajian saya selesai alhamdulillah. Itu inti kajian saya. Ya. Membuat orang agar berhusnudzon kepada Allah caranya adalah bagaimana Allah Subhanahu bagaimana kita meyakini Allah Maha mengetahui. Itu intinya agar kita mempunyai husnudzan kepada Allah maka seseorang seyogianya senantiasa dia berbaik sangka eh, dia mengetahui Allah Maha mengetahui Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an sengaja Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk kita agar kita tetap bersandar kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai problematika hidup yang berkaitan dengan ekonomi atau yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan diri sendiri. Apa saja yang kita hadapi maka senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah. Karena sebagian orang kadang-kadang dan ini keburukan manusia memang sifat buruk manusia yang dimiliki oleh manusia, yang ditabiatkan oleh Allah pada diri manusia, bahwa manusia cepat sekali memponis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia yang diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu ajula dan manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Akibat sifat dia memiliki tergesa-gesa inilah akhirnya dia senantiasa cepat sekali memponis sesuatu yang tidak pantas untuk diponis dengan seperti itu. Seperti juga dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." saurikum saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Sungguh aku akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kalian, tanda-tanda kekuasaanku kepada kalian. Maka janganlah kalian tergesa-gesa. Saya beri contoh ya, Pak. Misalkan seorang berdoa kepada Allah, saya pernah dicurhati orang, "Ustaz, dan subhanallah iblis itu mengganggu manusia dari dari arah yang kita kadang-kadang tidak ketahui. Orang ini sebenarnya hakikatnya adalah sedang menuduh Allah tidak adil dengan sifat tergesa-gesa dia, dengan sifat tidak mau menunggu, tidak sabar dia sebenarnya sedang menuduh Allah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Dengan trik lihat iblis membuat trik. Orang ini bercerita kepada saya. Ustaz, saya tahu dosa hutang itu berat. Dan saya tidak ingin bermasalah di akhirat dengan hutang saya dan saya ingin sekali melunasi. Lihat, niatnya baik. Dengan niat baik ini iblis menggunakan dia, menunggangi dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majraddam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam aliran darah manusia seperti Eh, mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ketika dia mengatakan seperti itu, tetapi kenapa ya Ustadz? Saya terus berdoa kepada Allah agar bisa bayar hutang. Saya tidak ingin hidup saya di akhirat tergantung dengan hutang. Karena memang benar hadis riwayat Muslim, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha Artinya jiwanya eh, orang yang beriman akan tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Ini yang keliru. Paham maksud saya? Ya, ini yang keliru. Menganggap Allah Subhanahu wa taala belum sempat mengabulkan doanya, padahal dia punya niat baik. Bukankah saya punya niat baik Ustaz? Saya ingin ber, e, lepas dari hutang, tetapi kenapa pengabulan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadikan manusia kadang-kadang tidak berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya karena dia tidak tahu <coughs> dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari untuk dia. Jadi itu memang kelemahan manusia. Makanya kapan kita ingin berhusnudzon kepada Allah, sandarkan sifat Allah Al-Alim pada diri kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang kebaikan untuk kita. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur saja kajian ini saya ambilkan kebanyakan temanya dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di dalam salah satu tulisan beliau dengan judul Husnul Billahi Azza wa Jalla. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan banyak sekali Eh, husnul dhani billahi jalla wa ala. Jadi saya akan merubah cara kajian meskipun ini tematik kajian umum maka kita baca kitab. Saya akan baca tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad lalu kita jelaskan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan husnudzanni billahi jalla wa ala ubudiyatun azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sa'irin ila Allah tabaraka wa taala. Ini ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Berhusnudzan kepada Allah adalah ibadah yang agung dan kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min wajibati tauhid dan dia termasuk dari kewajiban-kewajiban orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana Ustaz? Bahkan beliau mengatakan orang yang bertauhid wajib berbaik sangka kepada Allah. Dari mana alurnya itu dari mana? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan di antara permasalahannya adalah sesuatu yang ingin kita capai. Cita-cita yang ingin kita gapai. Kita sangat ingin mengambil mengambil cita-cita tersebut atau keadaan kedua, manusia kadang-kadang menakuti sesuatu yang sangat dia tak, dia takuti. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Seseorang tidak bisa tidak kecuali dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kapan dia ingin sesuatu yang dia gapai ingin sekali atau dia takut sesuatu keburukan menimpa dia takut sekali maka tidak ada yang bisa menenangkan hamba tersebut pada saat itu kecuali husnudzan kepada Allah. Ini yang disebut tauhid. Bersandar akhirnya hanya kepada Allah karena dia berhusnudzan kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Wa huwa min wajibati tauhid. Berbaik sangka kepada Allah termasuk dari kewajiban-kewajiban orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.